Pada majelis ini marilah kita bersama-sama merenungkan beberapa ayat dan beberapa hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala menjadi sebab kebaikan bagi kita semuanya dan juga bagi keluarga muslim. Betapa perlunya dan betapa butuhnya kita semuanya untuk sering menelaah nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, petuah-petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semua sabda beliau itu tidak lain adalah wahyu dari Allah seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah yang terucap dari lesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsu tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan sehingga seorang muslim betul-betul merasakan sangat beda nasihat-nasihat Rasul dengan ucapan manusia biasa. Sangat beda ucapan-ucapan Rasul dengan siapapun. Karena ucapan Rasul itu adalah wahyu dari Allah. Dan insya Allah setiap Muslim, ya wabil khusus keluarga Muslim ini nasihat hari ini mungkin kita akan coba terapkan beberapa nasihat Rasul untuk kita sebagai orang-orang yang sudah berkeluarga. Agar kita bisa mengambil faedah. Baik bapak, abak atau ibu, ummahat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah untuk bekal di dalam kita mengarungi kehidupan. Di antara problem yang menimpa keluarga <clears throat> adalah ketika di tengah-tengah keluarga itu terdapat orang-orang yang lemah. Lemah akal, lemah fisik, lemah harta. Ya. Itu seringkali menjadi problema dalam apa? keluarga. Seringkali demikian. Jazakumullah ya. Sedang apa namanya harmonis-harmonisnya seorang suami istri menempuh kehidupan tiba-tiba orang tuanya sakit, lumpuh. Ibunya, bapaknya. Ya karena dia keluarga yang mungkin paling di, di, dicintai oleh orang tuanya, maka orang tuanya lebih memilih tinggal di rumah dia. Jadilah ya sang ibu atau sang bapak yang sedang lumpuh tinggal di situ, keluarga yang tadinya harmonis. Sehari dua hari kuat, tahan, ya tidak. Sebulan, dua bulan, mulai Sang istri yang merasa ini bukan ibunya sendiri, tapi ibunya suaminya, yakni mertuanya, mulai mengeluh. Satu kalimat, dua kalimat. Ya. Mengeluhkan ya, kesusahan yang dia rasakan, kecapean yang dia rasakan. Ya. Yang mungkin juga berimbas kepada anak-anaknya, dimarahi anak-anaknya ada tidak yang seperti ini, kawan? Saya rasa ada. Ya. Ya, kita berbicara sesuatu yang wakil. Ya. Naam. Sampai akhirnya dalam sebuah keluarga besar sampai kadang rapat. Oh, aku bae sing ngurusi ke bapake karo ibune sing lara Nah, rapat ayo. Nah. Ya, gentenan. Nah, ben ngrasakna abote ngurusi wong tua. Iya, demikian bahasa orang Banyumas. Rapat. Ya. Nah. Fulan dapat jatahnya A, Fulan besok B terus demikian. Tidak jarang setiap dapat jatahnya juga merasa apa Wah kok jatah saya ini bulan ini. Nah, nah ini satu. Contoh yang lain ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah keluarga Allah takdirkan di antara anak-anaknya itu anak-anak yang lemah. Ya, lemah badannya. Cacat atau sakit yang terus-terusan. Ya. Setiap minggu datang pergi ke rumah sakit, ke puskesmas, ke dokter. Ya. Ya sampai mungkin terbersit dalam jiwanya lebih enak tidak punya anak daripada punya anak tapi apa terus bolak-balik ke rumah sakit terus datang ke puskesmas ya atau mungkin bukan itu yang terucap tapi hanya kesedihan yang ada pada dirinya Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah seringkali kejadian-kejadian yang seperti ini ya menimpa keluarga kita menimpa keluarga kaum muslimin ya. sehingga butuh bagi kita untuk mendengar nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat-wasiat beliau barangkali dengan kita sejenak mendengarkan nasihat-nasihat beliau ini ya akan menjadi eh, lapanglah dada kita dan akan menjadi berbahagia kita ya, lebih sabar di dalam menghadapi apa masalah-masalah tersebut. Ada sebuah hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya nomor 2739 dari Mus'ab bin Sa'ad ya, dari Mus'ab bin Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya, Rasul pernah bersabda ya, hal tunsaruna wa turzakuna illa bi ikum. Rasul SAW pernah bersabda dengan kalimat ini, Hal sorun wa turzakun illa bidu'afaikum. Ya. Kalian itu tidaklah ditolong oleh Allah. Kalian tidaklah diberi rizki oleh Allah. Kecuali dengan sebab adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Ya. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tidaklah kalian ditolong oleh Allah. Tidaklah kalian diberi rizki oleh Allah kecuali karena adanya orang-orang yang lemah di tengah-tengah kalian. Luar biasa. Ini sabdanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Fahadal hadisu di dalam hadis ini fihi ada faedah annahu la yambaghi lil aqwiya al qadirin ayastahinu yastahinu bid du'afa'il ajizin tidak boleh tidak sepantasnya bagi orang-orang yang kuat bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meremehkan untuk menghinakan orang-orang yang lemah dan tidak mampu ya jangan meremehkan dalam segala hal la fi umuril jihad wan nusrah dalam segala hal tidak boleh kita meremehkan orang-orang yang lemah baik dalam perkara jihad fisabilillah tidak pula dalam perkara rizki ya. dan ketidakmampuan mereka mencari rizki terkadang ya, memang demikian ada orang-orang yang menganggap remeh ya Wah oh, ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang pincang, orang-orang yang lemah, tidak bisa membantu kita dalam jihad. Nah, mungkin mereka berangkat mengikuti jihad fisabilillah. Ya. Atau bahkan sering kita dengar ya, ya dalam pelajaran-pelajaran ilmu sosial ada istilah sampah masyarakat, ya tidak? Ya. Sampah masyarakat. Atau bisa dikatakan mungkin pembagian manusia ada yang umur yang sudah tidak produktif Ya. Umur 70 tahun ke atas ini umur yang sudah tidak produktif. Apa maksudnya? Tidak bisa menghasilkan. Keberadaannya itu hanya apa? Memberatkan. Bahkan mungkin ada istilah sampah masyarakat. Orang-orang yang gila itu sudah dianggap sebagai apa? Sampah masyarakat. Sampah saja, tidak ada hasilnya, tidak ada apa namanya, ya, manfaatnya. Ya. Nah, saya khawatir juga pembagian-pembagian seperti ini berasal dari apa? dari e, meremehkan ini orang-orang ini. Oh ini umur yang non produktif. Ya, dia hanya memberatkan saja masyarakat, memberatkan saja sebuah negara. Ya. Wabillahi taufik. Bahkan mungkin negara-negara yang sekuler dan tidak memikirkan awakib tidak ada hubungannya dengan iman kepada Allah dan Rasulnya bisa jadi orang-orang tua ini memang sengaja untuk dibunuh bisa jadi ya dibunuh dengan suntik ya yang tidak apa namanya ya lama-lama mati dan ini betul-betul dipraktikkan mungkin oleh sebagian orang ya sudah dibunuh saja namun dengan cara demikian disuntik ada atau tidak ini ikhwan ya ada ya wabillahi taufik ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ini, mengingatkan ini. Bisa jadi kita akan diuji. Kita sebagai kepala rumah tangga, ya, diberi amanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang lemah banyak di tengah-tengah kita. Bapak kita lumpuh, ibu kita sakit-sakitan, anak kita yang masih lemah-lemah itu banyak. Ya. Sepuluh anak. Ya di rumah kita. Ditambah dengan bapak dan ibu yang sakit. Ya. Ditambah istri kita yang juga mungkin qaddarallah wa masya'afa'al lemah tubuhnya. Sudah lemah lahiran sampai berapa? Sepuluh kali. Nah. Subhanallah terkadang terucap juga kalimat-kalimat yang tidak pas dari seorang suami diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum tidaklah kalian ditolong oleh Allah tidaklah kalian diberi rizki oleh Allah illa kecuali karena sebab orang-orang lemah di tengah-tengah kalian ya demikian Rasul menjelaskan bayyana Rasulu sallallahu alaihi wasallam annahu qad yahdusun nasru alal a'dai wa bastur rizqi bi asbabil du'afa. Sungguh Nabi telah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa turun ya atas kita sehingga kita mengalahkan musuh-musuh kita dan demikian juga Allah lapangkan rizki kepada kita bisa jadi sebabnya di antara sebab-sebab itu adalah adanya orang-orang yang apa? lemah. Dengan adanya orang-orang yang lemah. Ya. Karena bisa jadi orang-orang lemah ini mereka berdoa kepada Allah, ya. Bitawajjuhihim wa du'aihim. Orang-orang yang lemah itu berdoa kepada Allah. Sang ibu yang sedang sakit di atas kasur. Sang bapak yang juga lumpuh di atas kasur. Setiap hari kencing, anaknya datang apa namanya mengambilkan pespot untuk apa namanya kencing dia. Ya, atau mungkin harus ngelapi karena harus mandi tidak bisa dan seterusnya. Mungkin di situ muncul doa-doa dan saya yakin orang-orang itu berdoa pada Allah. Ya. Wabillahi taufik. Yang mungkin doa itu tidak keluar ketika mereka apa? Ya, tidak sebanyak ketika mereka sakit seperti itu. Ya atau tidak? Mungkin doa mereka banyak. Ya. Melihat bagaimana anaknya, melihat bagaimana menantunya, ya. Berdoa pada Allah, doanya luar biasa. Doa agar diberkahi keluarganya, doa agar diberkahi anak-anaknya, doa agar diberkahi rizkinya, doa agar dimudahkan pekerjaannya. Terus doa, doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat keluar dari lesan lisan mereka. Ya. Dan doanya orang-orang yang lemah itu adalah doanya orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak ada tendensi apapun. Ya. Tidak ada tendensi apapun. Doa yang ikhlas, doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang seperti itu doa-doa yang terkabul. Ya. Wabillahi taufik. Wastinsarihim wastirzaqihim. Demikian juga mereka ini berdoa agar diberi pertolongan oleh Allah. Orang-orang yang cacat, orang-orang yang lemah, yang mereka tidak bisa ikut jihad fisabilillah, berada di rumah-rumah mereka, melepaskan kepergian, kepergian para para pejuang Islam yang dilakukan hanya di rumah berdoa pada Allah. Memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan, ya, memohon kepada Allah agar Allah memberikan apa? kebaikan kepada tentara-tentara yang sedang berjalan melakukan jihad fi Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah sehingga ya keberadaan orang-orang yang lemah di tengah keluarga kita ya, baik bapak kita, ibu kita, orang tua kita, mertua kita atau anak-anak kita, keberadaan orang-orang yang lemah ini janganlah menjadikan kita yang pertama suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kemudian yang kedua, jangan menjadikan kita meremehkan mereka. Ya. Jangan menjadikan kita meremehkan mereka. Wah ini sudah kesalahan besar dua-duanya ini. Yang satu kita bersuudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala suudzon. Ya Allah, kenapa engkau berikan yang seperti ini kepada saya? Ya. Satu. Kemudian yang kedua, ya, jangan sampai kemudian meremehkan orang-orang tadi, meremehkan, ya. Meremehkan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk apa namanya? ya, bersitan dalam hati. Datang gaji, ya. Wah, ini yang biasanya kita bisa ini dan itu ini saya harus gunakan untuk berobat anak saya harus digunakan untuk berobat orang tua saya ini mungkin muncul dalam benak-benak saya dan anda semuanya Sangat mungkin. Ya. Wabillahi taufik. Padahal mungkin bisa jadi rizki ini datangnya adalah karena apa? Karena keberadaan mereka. Ya. Kita yakin setiap orang, setiap jiwa sudah dijamin rizkinya oleh siapa? Allah. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Jangankan manusia, hewan ya, hewan-hewan yang tidak berakal itu semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak kita yang sedang sakit telah dijamin oleh Allah. Anak kita yang lemah juga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendapatkan rizki-rizki melalui tangan kita. Ya. Berarti memang rizkinya mereka melalui kita. Kalau tidak ada mereka ini mungkin kita tidak akan mendapatkan itu rizki. Wabillahi taufik. Ya. Maka ingatlah hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ayyuhal aba wal ummahat para bapak, para ummahat Ya. Bismillah. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Saya membacakan keterangan hadis ini dari ucapan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di melanjutkan وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان kata beliau sesungguhnya setiap kita memiliki cita-cita setiap kita memiliki maksud dan tujuan sebab untuk mencapai tujuan-tujuan itu ada dua macam ya, kita punya tujuan kita punya maksud ya sebab untuk mencapai tujuan itu ada dua macam semua sebab atau afan, semua tujuan. Saya kepingin punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kama yukol. Ingin mendapatkan keluarga yang demikian. Saya ingin mendapatkan anak yang soleh. Ya. Saya ingin mendapatkan ini dan itu. Tujuan-tujuan kita, semua cita-cita hidup kita ini akan terwujud dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah kata beliau nau'un yushahadu bil his. Sebab-sebab yang sifatnya bisa dilihat dengan mata, dengan indera. Ya, sebab yang kelihatan. Ya. Naam. Kalau kita ingin anak kita soleh, ya kita punya upaya yang sifatnya hissi. Kita pegang anak kita, ayo wudhu. Ini hissi atau maknawi? hisi, kelihatan ya kan? Ya ayo, saya ajari wudhu kamu. Ya. Diajak ke masjid ayo, kalau sudah memang umurnya tidak mengganggu di masjid, umur tujuh tahun kita ajak. Ya, ayo kita sholat. Ya. Ajari dengan baik. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Ingin agar mereka tumbuh dengan baik, diberi makanan-makanan yang sehat dan tidak membahayakan, jauhkan dari makanan-makanan yang mengandung MSG misalnya ya kan. Ini kan hisi, ya kan? Sesuatu yang apa namanya? Yang tampak. Ya. Wabillahi taufik. Demikian juga dalam segala hal. Dalam jihad fisabilillah demikian ada sebab-sebab yang sifatnya apa? Hisi tampak menyiapkan senjata kalau zaman Rasul SAW dulu ya bagaimana agar pedang ini ya landep ya Bagaimana agar panah ini bisa terlempar jauh? Ya, diperhatikan watarnya, diperhatikan apa namanya tali busurnya. Ini masih bagus atau sudah usang, ya iya kan? Kemudian lihat ujungnya, ini tajam atau tidak. Ya. Kalau kaitannya dengan kuda, coba dicek kakinya, kakinya bagus atau sudah patah kan demikian dicek. Ya. Iya. ya. Wabillahi taufiq. Ini sebab-sebab yang sifatnya apa? Hissi. Jihad fisabilillah. Demikian juga dalam urusan keluarga semuanya demikian. Ya. Sifat-sifat atau sebab-sebab ini ya, harus ditempuh. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, "Nau'un yushahadu bil hissi." Sebab-sebab yang pertama kata beliau adalah sebab-sebab yang sifatnya hissi, kelihatan. Ya. Wa huwal quwwatu bisyaja'ah wa والشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر نعم Sebab yang pertama ini adalah sebab yang sifatnya hissi, tampak. Dan kebanyakan manusia biasanya tertuju pada sebab ini saja. Ya. Pikiran manusia tertuju pada sebab ini saja. Ya. Kalau dalam masalah jihad disabilillah, ya, hanya dilihat mana sang pemberani-pemberani, kesatria-kesatria yang punya keberanian, yang punya kekuatan. Ya. Ini yang akan menjadikan sebab kemenangan. Orang-orang yang kuat, yang tinggi, yang besar, yang pandai bergulat ini inilah yang menjadi sebab kemenangan demikian juga dalam masalah rizki ya orang yang bagus akalnya orang yang pandai mengurusi tijaroh jual beli dan seterusnya ah ini orang-orangnya yang memang akan bisa menghasilkan rizki bagi keluarga ya. wabillahi taufik sehingga memang kebanyakan manusia lebih tertuju pada ini saja ya. sampai orang lupa dengan sebab yang kedua nanti yaitu sebab apa maknawi sebab maknawi lupa ya. karena kebanyakan manusia hanya memperhatikan sebab yang pertama ini saja yakni sebab yang sifatnya hissi tampak kelihatan lahir sampai di antara ahlul jahiliyah mereka membunuh anak-anak mereka ya. kenapa mereka membunuh anak-anak mereka karena khasyatal fakri karena takut apa? fakir. Ya. Kan demikian ya. Kalau secara hitung-hitungan manusia hisi demikian, banyak anak berarti banyak beban. Kalau banyak beban berarti menyebabkan apa? fakir kan demikian. Ya. Makan apa saya? Mempunyai dua anak saja susah, apalagi tiga anak, empat anak, lima anak lebih susah lagi. Ya. Wabillahi taufik. Apa sih fungsinya anak perempuan? Tidak bisa untuk jihad, tidak bisa untuk apa namanya mencari apa? Rizki. Sehingga orang-orang jahiliyah punya anak perempuan itu luar biasa malunya. Ya. Luar biasa malunya. Menganggap mereka ini lemah, menganggap mereka ini tidak punya arti di tengah-tengah masyarakat. Dan memang di zaman jahiliyah penghinaan yang luar biasa kepada kaum apa? Wanita. Ya ini sebabnya. Ini sebabnya. Anak wanita tidak bisa jihad fisabilillah. Tidak bisa menyebabkan kabilahnya itu kuat. Ya. Tidak bisa mendatangkan rizki. Hanya di rumah saja. Apa kerjaan dia? Berburu tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Sampai digambarkan dalam Al-Quran. orang ya. orang-orang kafir itu betul-betul ketika lahir anak perempuan wajah mereka itu hitam pekat ya. memendam kebencian memendam ketidakribuan dengan apa dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kepada titik mereka membunuh anak-anak mereka. Ya. Sampai disebutkan sebagian sahabat itu menangis setelah masuk Islamnya. Karena ingat dulu dia membunuh apa? Anak perempuannya. Ya, anak perempuan yang sedang lucu-lucunya sudah bisa berceloteh sudah bisa berceloteh, sudah bisa ngobrol, sudah bisa taib, masih umur-umur masih kecil. Karena saking malunya, maka dia tuntun sang anak. Ya. Meninggalkan keluarganya, diajak untuk bermain, seakan-akan demikian, memakai baju yang paling bagusnya. Senang sang anak. Ya, Sang anak punya harapan saya diajak oleh bapak saya, abi saya pergi keluar rumah untuk bermain, untuk bersenang-senang. Padahal sang bapak punya niatan yang lain yaitu apa? Membunuhnya. Telah disiapkan tempat untuk memendamnya hidup-hidup. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Sampai sang anak ini membersihkan jenggot bapaknya. Sang bapak jenggotnya penuh dengan tanah karena dia menggali apa namanya? Ya, tanah dibersihkan oleh anaknya sang putri ini dibersihkan. Ya. Taib, luar biasa ikhwan. Kita tidak bisa membayangkan betapa jeleknya mereka orang-orang jahiliyah. Ya. Kemudian setelah dibersihkan oleh sang anak dengan penuh kebahagiaan, dimasukkan ke dalam apa? Ya. Kubur hidup-hidup. Dikubur. Tinggal pergi dalam keadaan sang anak berteriak-teriak dan terdengar masih suaranya. Abi, abi, bapaknya dipanggil. Tinggal pergi. Mati Ya subhanallah. Ya. Kenapa sampai demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah? Karena mereka ini ahlul jahiliyah ini hanya memandang sebab-sebab yang sifatnya apa? hissi. Tidak mungkin keluarga saya akan menjadi keluarga yang sejahtera. Ya. Kalau punya anak-anak perempuan seperti ini. Ya. Bagaimana saya akan menjadi keluarga yang sejahtera kalau anak saya banyak? Ya. Duafa mereka ini orang-orang yang lemah dibunuh Makanya Rasul mengingatkan ini dalam hadis. Hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan. Ditolong oleh Allah. Tidaklah kalian mendapatkan rizki. Diberi rizki oleh Allah. Illa kecuali bidu'afaikum. Dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di tengah-tengah kalian. Ya. Subhanallah. Ini keadaan jahiliyah. Ya. Kalau hanya sekedar melihat hisi saja, sebab-sebab yang sebabnya hisi. Apa hisi kalau bahasa anunya ya? Apa ya Ada istilah lain yang lebih difahami. Hisi itu apa namanya? Sebab-sebab yang tampak. Ya. Nah. Taib. Sampai juga di antara mereka ya wawas salat bighairihim ila an yatawajjaru min awailihim ladzina udima kasbuhum. Demikian juga sebagian mereka. Mungkin yang pertama sekarang tidak ada. Ya, membunuh. Ya. Walaupun ya masih ada. Aborsi itu kalau bukan membunuh apa? Ya, itu aborsi juga sama, membunuh juga. Ya, oh, sudah ada nyawanya dibunuh. Ya. Bukan karena perzinaan, bukan karena itu. Nah, ya. Semuanya tercela karena perzinahan atau bukan karena perzinahan. Dibunuh mereka ini. Aborsi. Ya. Luar biasa. Hanya saja modelnya berbeda dengan orang jahiliyah dulu. Ya. Sekarang seperti ini. Ya. Nah. Atau paling tidak mereka merasa sempit, menyesal, tidak riba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan keluarga-keluarga mereka, beban-beban di tengah keluarga mereka adalah orang-orang yang sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan karena tadi cacatnya, karena sakitnya dan seterusnya. Ya. Yang seperti ini, kenapa sampai mereka seperti itu? Karena sebabnya tadi, mereka hanya sekedar melihat sebab-sebab yang sifatnya apa? Hissi. Wahada kulluhu kisaru nadharin. Semua ini adalah karena pandangan mereka yang picik, wa iman dan karena lemahnya iman wa qillati siqati biwa'dillah dan karena tidak punya kesikohan kepercayaan atau sedikit kepercayaan mereka dengan janji Allah dan jaminan Allah untuk memberikan apa rizki berarti mereka tidak sikoh dengan apa dengan janji Allah Allah kan berjanji setiap orang dijamin rizkinya ya tidak ya dijanjikan demikian ya Wabillahi taufik. Ini yang diingatkan oleh Rasul SAW atau oleh Syekh di sini. Jadi kalau kita punya maksud, punya tujuan, ya, itu sebab yang pertama untuk mencapai tujuan itu adalah sebab-sebab yang sifatnya hissi, kelihatan. Ya. Kemudian sebab yang kedua kata Syekh Abdurrahman, an sebab yang kedua adalah asbabun asbabun maknawiyah sebab-sebab yang sifatnya maknawi yang sebab yang sifatnya maknawi tidak tampak tidak kelihatan ya. sebab-sebab ini banyak yang sifatnya maknawi di antaranya kata Syekh wahiya kuwatu tawakkuli 'ala Allah kuatnya tawakal kepada Allah fi husulil matalibid diniyati wad dunyawiyah di dalam berusaha mencapai tujuan-tujuan duniawi atau tujuan-tujuan apa? Ya, agama. Ini sebab yang sangat kuat, tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu letaknya dalam hati ini. Ya. Bagaimana kuatnya seseorang menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anaknya, di dalam membangun sebuah keluarga, di dalam membangun sebuah pendidikan, ya, di dalam bekerja mencari rizki, di dalam upaya untuk berobat dan seterusnya. Ini asbab maknawiyah ini adalah sebab yang sangat kuat dan Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Maka dialah yang akan memberikan kecukupan. Wabillahi taufik. Juga sebab yang lain yang merupakan sebab maknawi adalah wa kamalu siqat bihi wa kamalu siqati bihi dan kesempurnaan siqah kepercayaan kepada Allah. Siqah percaya pada Allah. Kalau Allah telah berjanji, jangan ragu-ragu tentang janji Allah ini mesti akan di Dipenuhi oleh Allah. Ya. Nah, kita saja dengan manusia kadang punya kesikohan yang luar biasa, padahal ya belum tentu. Coba anda bandingkan, ya, dan anda pikirkan walaupun anda belum pernah, ya, walaupun anda belum pernah mengalami kejadian ini, misalnya anda ditelepon sama presiden, atau sama gubernur. Siapa sajalah orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki kekayaan ditelepon. Nah. nah. Antum siapa namanya? Siapa? Arifin. Assalamualaikum Pak Arifin. Ya, kan? Waalaikumsalam. Siapa ini Pak? Presiden. Ya, langsung. Wah, presiden. Ya, gimana Pak Presiden? Ya, atau gubernur atau bupati. Ya, kan? Anda saya beri uang 500 ribu rupiah sekarang ya kan atau besok atau saya jamin setiap bulan saya kirim Ah, kira-kira gimana mas? Sikoh tidak? Sikoh. Ya. Saya pun demikian, Anda demikian. Kalau saya ditelepon oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki apa harta, ya, dan memang demikian. Sikoh muncul. Oh, saya dapat jaminan ini setiap bulan. Saya dapat jaminan setiap tahun. Nah. Ya. Wabillahi taufik. Namun aneh, kita ini aneh. Kalau jaminan itu dari Allah Subhanahu wa taala kadang tidak begitu yakin. Nauzubillah min dalik. Kita mohon pada Allah diselamatkan dari ini. Saya dan antum semuanya kaum muslimin. Nah, dan ini adalah nasihat untuk saya pribadi sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah perbaiki saya dan antum semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita misalnya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan menggantikan yang lebih apa baik direktur bank internasional misalnya gajinya per bulan sekian ratus juta kemudian ngaji, ngerti bahwasanya ini adalah apa? riba. Ninggalkan atau tidak? Ninggalkan atau tidak? Nah, ngitung 10 jari. Ninggalkan tidak, ninggalkan tidak. Terakhirnya apa? Ya, tidak, wong 10. Ya kan. Ya. Coba nah. Taib, tidak. Kemudian baca hadis. Nabi SAW Man taraka syai'an lillah awadahu Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Di situ dia berpikir, kalau saya tinggalkan pekerjaan saya, hilang 100 juta setiap bulan. Ya. Dan seterusnya. Apa akan Allah ganti yang lebih baik? Disinilah seorang hamba diuji. Ya. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Apakah dia percaya dengan janji Allah atau tidak? segala fasilitas-fasilitas itu akan dicabut ya, oleh instansi tersebut. Ya. Nah, wabillahi taufik. Di situ dia diuji. Kalau dia betul-betul yakin kepada Allah akan ditinggalkan itu tidak ada kesusahan bagi dia. Saya tinggalkan, mesti akan Allah ganti yang lebih baik pasti dan pasti. Ya, di situ letak ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang itu siqah kepada Allah atau tidak? Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sebab yang kedua yang sifatnya apa tadi? Maknawi. Ya. Guna sebab yang ketiga setelah tawakal dan setelah kesempurnaan sikoh kepercayaan kepada Allah sebab yang ketiga di antara sebab-sebab maknawi adalah kuwatu tawajjuhi ilaihi wa talab minhu bagaimana kuatnya seseorang di dalam menghadap kepada Allah berdoa kepada Allah memohon kepada Allah doa ini adalah sebab maknawi. Ya. Doa adalah sebab maknawi. Mengangkat kedua tangan kita di tengah-tengah waktu-waktu yang mustajab atau ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa memohon kepada Allah, inilah sebab di antara sebab-sebab yang apa? Sifatnya apa? maknawi. Maknawi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita lihat Islam itu mendorong kita untuk menempuh semua sebab ini. Baik sebab yang sifatnya hissi atau sebab yang sifatnya apa? maknawi. Ya, hissi atau apa? maknawi. Wabillahi taufik. Ya. ya. Dalam pendidikan anak misalnya, sebab-sebab hissi jelas. Perintah Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sabiin. Perintahlah anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka berumur berapa? Ya, tujuh tahun. Perintah. Tampak, terdengar. Kita pegang tangan mereka. Kita ajari mereka salat dan seterusnya. Kita dudukkan mereka untuk menghafalkan surah Al-Fatihah. Kita dudukkan mereka untuk menghafalkan zikir-zikir di dalam salat. Dan juga ada sebab yang sifatnya apa? Maknawi doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita keluar untuk mencari rezeki juga demikian. Kita mengambil cangkul, kita mengambil sabit, kita menarik apa namanya hewan ternak kita. Ini sebab apa? Hissi. Juga ada sebab maknawi. Setiap pagi kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib dan amalan yang diterima. Ya. Wabillahi taufik. Ini dua sebab ma'asyiral muslimin. Dari sebab-sebab yang diajarkan oleh syariat. Ya. Kembali kepada keterangan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ya. Sebab yang kedua ini yaitu apa tadi? Tawakal. Kemudian siqah kepada apa? Allah dan doa. Sebab maknawi ini biasanya sangat kuat munculnya pada orang-orang yang lemah. Biasanya kuat munculnya pada orang-orangnya apa? Yang lemah. Iya, betul. Dan itu kita rasakan, ikhwan ketika kita lemah, ketika kita terdesak, ketika kita sempit, ya. Kita serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serius dalam memohon kepada Allah. Bahkan orang-orang kafir dulu, orang-orang Quraisy dulu, ketika mereka dalam keadaan lapang mereka berbuat syirik, ya tidak? Datang kepada Latta, datang kepada Uzza, datang kepada Manat. Namun ketika mereka dalam keadaan sempit di tengah lautan, dalam keadaan mereka terombang-ambing oleh apa? Ya, ombak yang demikian besar mereka yukhlisuna doa ilallah mengikhlaskan doa kepada apa Allah wabillahi taufik ya. Demikian kata Syekh rahimahullah wa hadhil umur perkara-perkara ini tawakal kepada Allah dan kuatnya keyakinan kepada Allah dan juga doa dan harapan kepada Allah ini biasanya akan sangat menjadi kuat dan munculnya itu pada orang-orang yang lemah, du'afa al-ajizin. Ini biasanya demikian. Muncul dengan kuat pada orang-orang ini yang lemah dan tidak mampu. Ya. Alladzina alja'atuhumud darurah ila an ya'lamu haqqal ilm anna kifayatahum wa rizqahum wa nasrahum min indillah Ketika itu orang-orang yang lemah ini muncul keyakinan yang luar biasa bahwasanya kesembuhan mereka, bahwasanya rizki mereka tidak lain hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? terbujur kaku di atas dipan, di atas kasur, tangannya lumpuh separuh, ya kan? Mulutnya tidak lagi bicara dengan sempurna karena stroke yang dirasakan. Ya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa lagi dia mengangkat cangkul bekerja seperti biasa. Tidak bisa dia berbicara seperti biasa. Di situ ya, harapan semuanya tertuju pada siapa? Allah. Betul. Ternyata saya hanya seorang makhluk yang lemah. Selama ini saya mendapatkan rizki karena diberi kekuatan oleh Allah. Selama ini saya bisa bekerja karena Allah memberikan kesehatan kepada saya. Sehingga disitulah dia berdoa, Ya Allah, ya, Berikanlah kami rizki yang halal. Mudahkan anak saya ya Allah untuk bekerja mendapatkan rizki yang lebih. Ya Allah berikan barokah kepadanya. Terus demikian. Ya. Yang seperti ini kadang tidak disadari ya atau tidak ikhwan? Tidak disadari, betul tidak disadari. Ya. Karena yang ada pada benak-benak kita adalah beban, beban, beban, dan beban. Beban. Ya. Padahal mereka bukan beban sesungguhnya. Bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita. Ketika itu hati mereka betul-betul lemah dan betul-betul tercapik-capik hati mereka sehingga mereka serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan doa-doa mereka Allah mudahkan orang-orang yang berjihad fisabilillah di front yang terdepan diberi pertolongan oleh Allah. Demikian juga anak-anaknya yang sedang bekerja mencari rizki, Allah mudahkan. Allah mudahkan jalan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan sebab orang tuanya yang lemah ini. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Bisa difahami insyaallah ya. ya. Mungkin ada yang bertanya. Itu kan orang yang sudah tua, yang bisa berdoa, ya kan. Ya, kalau itu anak-anak kita kan tidak bisa doa, kalau yang lemah itu orang-orang yang apa? Yang kecil-kecil itu. Nah, mungkin mereka demikian ya kawan. Ya tetap sama karena hadis ini berbicara secara umum, kita mendapatkan rizki, kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan karena orang-orang apa? lemah. Di antara orang-orang lemah ya mereka orang-orang gila, ya. Mungkin di antara kita atau di antara keluarga muslim ada yang dicoba, ya, keluarganya ada yang gila. Sehingga ngurusinya luar biasa ya atau ada anak-anaknya yang lemah dan seterusnya masih kecil-kecil ya tunji setahun siji ya lahir setiap tahun satu satu terus nah, banyak sekali anaknya ya kan lemah masih kecil-kecil dan seterusnya yang ini butuh jajan yang ini butuh susu yang ini butuh kan demikian ya, kalau perhitungan manusia betul-betul berat ya, anaknya banyak ya kan subhanallah nah Taib. demikian juga berlaku hadis ini kalau tadi gambaran orang-orang yang sudah tua yang mereka harapannya besar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang terus berdoa kepada Allah, keyakinannya juga besar kepada Allah, tawakalnya juga besar kepada Allah. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang lemah itu adalah orang-orang gila? Mereka tidak doa kepada Allah, ya kan? Tidak juga mereka ada sikoh karena memang orang gila, tidak punya akal. Ya, tidak punya mereka tawakal kepada Allah orang gila. Ya, tetap berlaku hadis ini. Ya, tetap berlaku hadis ini bahwasanya kalian tidaklah diberi pertolongan, tidaklah diberi rizki kecuali dengan sebab adanya orang-orang apa yang lemah di antara kalian. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah? Ya. Sebab ya. Allah Subhanahu wa taala telah tadi menjanjikan rizki mereka, ya tidak? Dengan banyaknya anak itu atau banyaknya tanggungan termasuk orang-orang yang gila mungkin ya. Allah akan memberikan kemudahan bagi dia. Kata Syekh Abdurrahman, "Fakam min insanin kana rizquhu muqattaron." Betapa banyak manusia dahulu rizkinya sempit. Falamma kasurat ailatuhu, namun ketika keluarganya banyak, anaknya tambah banyak atau di tengah keluarganya ada orang-orang yang lemah justru wassa'allahu lahur rizqa justru Allah luaskan lapangkan rizkinya ini betul-betul terjadi dan terbukti semua merasakan saya yakin semua merasakan kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah karena beberapa sebab yang pertama karena Allah telah menjanjikan akan memberikan ganti setiap apa yang kita keluarkan. Allah telah menjanjikan demikian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39 Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu kecuali mesti Allah akan apa? menggantinya dan ganti Allah mesti lebih baik. Kita memberikan baju untuk orang yang gila yang di bawah tanggungan kita. Atau orang-orang yang lumpuh di bawah tanggungan kita. Allah akan mengganti, pasti akan diganti oleh Allah. Kemudian yang kedua, karena kita didoakan oleh malaikat. Karena kita didoakan oleh malaikat. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim Rasul mengatakan bahwasanya setiap pagi itu ada malaikat-malaikat Allah yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikan ganti bagi orang-orang yang berinfak. Wa a'ti mumsikan talafan dan berilah kebinasaan bagi orang yang tidak mau berinfak. Jadi kalau semakin banyak infak kita, Semakin banyak tanggungan kita, otomatis banyak infak kita. Kalau anak kita satu, mungkin sehari kita hanya menyiapkan tiga piring, saya, istri, dan anak. Tapi kalau anaknya sepuluh, berapa paling tidak? Nah, sudah, berapa piring sehari? Ya, artinya mesti banyak yang diinfakkan. Kan demikian. Ya. Sampai saya pernah mendapatkan berita, ada orang yang anaknya sampai lima puluh, sehingga terkenal dengan Abu Khamsin. Abu Khamsin, ya, istri empat. Ya. Saya tidak bisa bayangkan berapa kilo beras sehari. Nah. Kayak pondok pesantren ya kan. Wah, puluh orang anaknya. Subhanallah ya kan. lima puluh orang. Ya, kayak pondok pesantren ya kan. Pondok ini saja pertama kali buka mungkin tidak ada lima puluh kan demikian. Ya. Ya kan. Langsung lima puluh anaknya. Ya. Tapi subhanallah saya diberitakan tentang orang ini. Ya, anak-anaknya luar biasa diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak perlu halakoh tahfid di luar karena dia punya halakoh sendiri. Kakak-kakaknya sudah hafal Quran ya kan punya halakoh dengan adik-adiknya. Ya, halakoh Quran, halakoh Quran. Sudah nah. Ya. Nyatanya juga sama saja anak satu dikasih rizki oleh Allah. Ya. puluh juga dikasih apa? Rizki oleh Allah. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Karena memang demikian Allah telah memberikan janji akan diganti oleh Allah dan setiap hari malaikat apa namanya mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Taib. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Ya. ya. Banyak asbab yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini. Nah. Ya. Artinya memang luar biasa. Nah. Ternyata dalam kehidupan keluarga kita Kadang kita salah di dalam menilai. Sehingga sempit hidup kita. Sehingga tidak enak keharmonisan kita. Ya. Hanya karena ada beban orang-orang yang lemah berada di rumah kita di bawah atap keluarga yang sedang kita bangun. Namun ternyata sesungguhnya keberadaan mereka itu justru menjadi sebab kebaikan bagi kita kebaikan bagi seorang suami, kebaikan bagi seorang istri, ya. Maka ridolah dengan keputusan Allah ya ketika kita mendapatkan yang seperti itu dalam keluarga. Ya. Taib. Jangan seorang sampai menyesal dan tidak ridho dengan takdir Allah ketika sebagian keluarganya itu lemah, apakah suaminya atau istrinya atau keluarganya, bapaknya, ibunya atau anak-anaknya dan ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nasihat dan wasiat yang sangat agung yang sekali lagi itu bukan ya dari hawa nafsu beliau namun setiap ucapan beliau itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. yakni sabda Rasul SAW hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu diberi pertolongan, tidak pula kalian diberi rizki kecuali dengan sebab adanya orang-orang lemah di tengah kalian. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini ya dan kita bahas ini menjadi sebab kebaikan dan barokah untuk kita semuanya.